Urok niku raja koyo, ate hewan. Nabi dhe kaya dabatul bayda, raja kaya putih mempelak gilang. Duwe kecepatan sak pencolotan iku adoe sak pandengan matane. Yo moke ku jan buruk. Dadi jelas buruk iku raja kaya duduk kilat, duduk berdek, ini kita-kita ini nggak sholat, gitu sih, kok gitu Tapi pun salah paham, sana buruk itu gambar gambar nih kok. Mungkin sih buruk kalau sekolah aku duit buruk. Duit yang kau apa? Itu itu. Lama usah digambar depok, ngotot bayi ya, itu, Iku gara-gara mau boleh duit. Lo pengin itu gara wong Cimeru. Gara tukang foto kalau kamera, kalau pelukis, tak ada akhirnya muncul buluknya no. Gambar. Lalu hayal. Malah sampai deket niku wonten beliau sampai malaikat segala rahmat gak mlebu. Jibril kondo, "Inna la nadkhulu baitan fi kalbun aw suratun." Kita bangsa malaikat segala rahmat maksudnya gak gak mlebu oh masih ono asu lah gambar gambar makhluk urip niku. Nah, Mongko sampeyan duwe niku sampeyan dunake. Semenjak kelafalan tuh kayak nombong kabar gunung mau gunung tanduran untuk apa no. Nah, mereka masalah. Tadi pulang itu kalau coba istimewa. Kalau ilmu gak gunung, sikile sing buri dari tuwo. Nah, motor sing gunung sikil sing adu tuwo. Tadi kegering itu pancem. Gak jomplang. Lalu kesiwa. Di lapak, di siwi-siwi lurus, lapai keli se, tumpali na salam salama, dikawal kaval si ikipir, Mikaela dia dia di malaikat. Lucu ngalor Berangkat ngalor sampai jawatan bisa tuh Madinah. Waktu niku namanya Taibah. Kota perkebunan kuno yang indah. Sebelum kondo ya Muhammad dan mandat pergi selesai selesaikan rokaat. Jibril pun di niki niki Taibah. Besok sampai dari hijau ke niki, lalu wafat sampai di takal Berangkat ngawal teng negeri Madian. Mampir pun setunggalipun yuk yuk pada Nabi Musa alaihissalam. Sebab waktu ini pun Nabi Musa diancam dengan Fir'aun ditangkap ditakwa materi wong. Mali saking Mesir pulung dino pulung bengi itu Nabi Musa. Macam. Sampai tuan Madian ngasuh bengi niku Nabi Muhammad bengi salat sholat tempat Terus minggat ke atas gunung Tursaina. Rumah itu sama aja pergi. Ini gunung Tursaina. Ini panggungan. Nabi Musa kepalingan wahyu sing Allah. Langsung. Wa Allah Musa taklima. Ini gunung. Sangke itu manjat datang kuda namanya betul Lahab. kuda kuda kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lahir waktu itu. Sebab Siti Maryam lagi melahirkan wonten ngisore Padang Kurma. Maka lagi melahirkan ngalakan bocah Isa niku Nabi Isa waktu kusit adem asap Allah padu. Wa ulzi ilaiki bijid ain nakhlati tusaqit alaiki rufaban janiyah Fakuli wa syrabi wa qarri aina. Eh Maryam, kaya nabi kukurna kukur mas gari gitu, goyangan, metu kurma goyang, metu kurma mateng-mateng. Terus ya Allah makanan panganan lan ngombe oleh subar banget. Ikut daerah Baitul Lahat. Mantan Nabi Muhammad mantan ngiku, Mekah sing ngiku, mitos pinter ulama termasuk Al-Ghazali juga akan Nabi ngalami pinter pinten kawontenan ingkang dipun degaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nalika kait melampah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ningali wonten tiang tani. Saiki tandur, saiki cukur, saiki panen. Terus ngoten. Heran Nabi Muhammad Jibril Enak temen saya Saiki tandur, saiki cukur, panen. Tandur, cukur, panen. Tandur, cukur, panen. Ya Ya, umpama sampai ya lah. Saiki tandur, cukur, panen. Tuk ngoten terus. Jibril nopo jadi beliau ku tiang-tiang Islam ingkang memperjuangkan agama Islam. Jadi wong sing memperjuangkan agama Islam ganjaran kuat mengkono terusan. Gak mandek-mandek gak lain-lain sampai kiamat. Lajeng lan apa maling, wong jin ifrit setan bawa obor. Nabi noleh kono ketok kono, noleh kono ketok. Ngarepe ngoten mridu Nabi. Disejekil semmojo. Ini dua tak awal. Auzubillah. Nah kalau Nabi Muhammad dua niku numplak nih. Apa itu pas jin ifrite bangkrut binasa hancur. Wajan Muhammad Malik wonten yang tua bengak-bengok, "Ya Muhammad, ya Muhammad, sering mampir lagi. Jai Jibril terus Muhammad pun dijawab. Misal takon sinten Jibril niku, niku iblis. Jadi ku sing niku sing nyebabaken bapak Adam dosis Allah dan suatu. Maka malah bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tengah tunggu dia tengah ngotot ya Muhammad ya Muhammad saya mampir lagi. Kita kau terus tak sin dan ikut ikut perubahan dia. Umpama sampai jawab la tahu wajat umat tadi yang dikata umat satu. Berangkat malam wabal pengawal pergi oh, ya Muhammad ya Muhammad saya mampir wasallam lagi. Jika terus menjawab, misal takon sin dan ikut perubahan Nasrani. Upama sampai jawab, jawab latanas salat umat ukri nafsu dikati umat sampai. Wajeng mapat wong keto agen tiang. Wedo nom ini luar biasa. Pakaian hebat wis perhiasan macam-macam. Pengapung ya Muhammad, ya Muhammad. Sengamat dengan ki. Ya Jibril terus menjawab. tak konsin dan Jibril itu. Ini ku dunia. Dunia itu diketok no kok wedo wayu ngoten bimbang. No. Tapi selamat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam jawab. Umpama jadi cerita umat kafir kedunya kan. Enggak jawab bisa akeh kedunya. Jadi umpama jawab lain Allah La dalat umat. Lajeng Nabi Muhammad malah kepanggil wonten tiyang. Watang itu, lanang wedok. Padha ngepluk indasi. Ndase kepluk wajur remuk watine glondong yang maneh dasine cukup maneh keprik maneh ngoten terus itu otak alam barzakh takon lan ya Jibril napa niku Jibril jawab gini ku tiang-tiang ingkang males sholat ya sholat tapi males engkak engkuk engkak engkuk sampai entek waktu ini alladzina yu'tuna as-salata an awqatiha sing mundur mundur salat sampai ilang waktunya Nah, apa mana sih bakal gas gak sholat? Iki sing sholat, tapi nggak telat, telat, telat, telat. Saya keturi ngebui nggak senang. Malah pamali Nabi ditetes Allah wonten tiang-tiang wonten jalan-jalan istri di kok wonten bengawan gede. Bengawan gede Padha mereka dhewe kate metu. Ngelani ngoten mereka tuh kate metu minggir-minggir dik pinggir waket tiyang ajeng. Watu bengkolani. Mengah maneh. Pinggir mereka bengkoli malih ngonten terus takon jigel napa niku. yang kene ku tiyang jang sing ahli makal riba. Mangarenten duwe anakan. Dadi dikum, disiksa, ditahan wonten bengawan gede. Iku tasik wonten al barzakh kabeh belum ikhlas kali. Lajeng lama malih kepanggil wonten kados pan ngoten godhokan roti kosong roti pan. Jadi walah mulu panas. Didlebek ing niku lanang wedok padha mudhun rujuk. Lakon jedul maupun kok digodhok. Niku tiada sing ahli sino. Kumpul tanpa nikah. Lanang wedok kumpul tanpa nikah. Jadi dikum digodhok ing pan sing kok panawati wadah sepengak bengok jalan sit tuh, Ya mereka teku boleh tanpa sih tanpa nikah tanpa panci. Mampa mali nabi kepanggil tiang-tiang istri. Gantung susunya nih. Motor molot tuh. Bapak juga nonton. Niku tiang-tiang istri yang khianat punya si lanang. Oleh si lanang metu kalau oma ngeltok wong lanang liyo. Lalu lah sing lanang gak ono, lah orang wong lanang ya kian Kadang sampe dadi anak campuran. Ah. Ya, dadi kok bojone, kok wong liya campur anak campuran mau dibilang Lalu kok digantung susune kan gantung. Niki kabeh wong Allah dalek dur Allah apa. Wajeng malu nabi pelakor, wong yang nyakal ya ini cari dada, nyakal ini kuku kok kembogo biadhari nuhasiyah takon jino iku si ahli ni wong wong ah, sing ahli rasa-rasaan sing getune ku nyakari awake dhewe Rai raine sampe dedel wutu male dedel wutu male alladhi yaqtabuna nas Panjur ngapa malih nabi kepanggil wong kan tiang kata yo ya lanang weto, ilate dawa ketok male dawa male ketok male kuni dhewe maka kenapa? Itu khutbah fitnah. Wong-wong sing ahli bicara, sing ahli khutbah tapi fitnah. Mudah kono fitnah, kono ngadu, kono ngadu, kono mik fitnah. Melampa malu nabi, kepanggiti yang model. Rencet kayu. Nah rencet itu satu tumpuk motor setelah ini diangkat gak kuat. Gak kuat dibuka, tambah mana. Mestinya kan dilongi ya. Lha gak kuat itu mesti dilong, ini tambahin mana? Diangkat tambah gak kuat dibuka, ditambahin mana? Takut, jika nopo nih. Ki yang ini iku yang sing nyekel amanat gak kuat nambahin mana? Jadi ini masjid gak kuat gak beres jadi ketua alisan gak kuat jadi gelap tadi segala macam tapi gak kuat jadi nyekel amanat bukan? tadi kita dikit kelamaan dikit tapi mboten kuat Lho siksa dadi uang uang tahanan nih kalau uang rencet motor terus ngoten sampe kiamat. Niki dulu siksa nih orang Allah kota si antahan baju Nabi Muhammad malik mandi rombongan malaikat nggawa cakap cagak bahaya. Jadi ini gue rombongan malaikat? Betul apa? Untuk amujul Islam, di Islam. Tadi tempat tembudi dan berusaha itu dari pasang berusaha. Terus saya melampak ke duduk yang lampak-lampak, oh ngomongin salam. Assalamualaikum ya awal, assalamualaikum ya akhir, ya hasil. Takut jadi napa sih dari niku sing arep niku Nabi Ibrahim, sing burin ke Musa, sing sing akhir ku Nabi Isa. Podo salam. Lajang terus Nabi melihat teng Baitul Maqdis, bengi lho ya tanggal 17 petang. Wetot kuat, ngoten wonten cahya kok lampu suar ngono. kok bumi iki nyolot teng langit iki. Loro kiwa Apa jiwa pun di niku. Gini ke Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa. Lah nyorot itu apa? Sing pengen ikut pengimaman Nabi Nabi Nabi Dawud. Lah sing kiwa pesarian di Siti Maryam. Panjang panggungan pang ibadat, masjid, musola, yang kiri orang tadi ibadat, niku mulut, bercahaya niku. Lama juga dukun itu muruk Ya wong-wong si ahli ibadat, kuburan makam pesantren si ahli ibadat, itu ya mencari cahaya. Meski tadi kita buatan itu Kita wong kasar. Buatan lu. Tapi Nabi Muhammad SAW pun buta, karena dia karono meninggal. Hajar sampai tutup masjid Masjidil Aqsa. Nalika wonten Masjid Aqsa, Nabi mandak sing buruk, Pulau dicancangan jibril wonten watu. Watu iki jubes kan jebul niku. Dadi watu dibolongi kan jebul ngoten, bolongnya cancang. Nabi Nabi biyen cancang durung itu pun. Pelbet Nabi Muhammad ke masjid, masih masjid kebet yang penuh dia. Siapa nih para nabi, para rasul, tapi dan malaikat keraton ya Allah menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi sholat tahiyatul masjid, matur ngoten terus Bilal apa Jibril hadan kamat ngatek kabeh sapa dadi imam Jibril nyekel kon sampean dadi Lalu melededakan Nabi Muhammad itu pembesar para nabi dan rasul. Imamul ambiyah wal Musa. Manusia kalau rokaat, terus sambutan yang bernyambut Nabi Musa, Nabi Isa, di Adi Adi. Lalu disukui Bapak petang aja. Ono susu, ono madu, ono banyu, ono arak, sesuatu. Nabi mundut maju gede, terus susu pun terasa kesel. Jibril matur kesuwe, matur syukur. Alhamdulillah asab dal fitrah. Wah, alhamdulillah tepat saya Muhammad niki lambang kesu, siap Dan sampai tetap suci dan sampai tetap suci. Lau syarif tal ma'a dikata umpomo umpama sampai minum tuyo keren kabeh sampai. Lan umpama arah, arak mendem kabeh sampai. Nanti kaku juku awak lu, ku mati ya ono sing mentu. Wonten boten sing mabuk kan. Lho niki Jibril jawab ini. Lau akhot tal khamra lahawat umat. Nyasar kata. Moko alhamdulillah dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW itu lulus, selamat, langsung keturunan Allah SWT. Iki lambang, isyarah, tutunuh, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing bener manut tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so pimpinan pun selamat dari gangguan dunia selamat gangguan hawa nafsu selamat selamat gangguan kaum syaitan, lan selamat saking pengaruh semua boten asal tuntunan. benar nah maka niku kita diperintah si Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu lancet kloso kabeh kloso kuat kalau tanya Allah aku Allah ojo benteng cewek. Hod, buyar, niku wau Islam. Lha nah, iku sing di Islam iki wau. Nah kok mau buyar kabeh, sing kan Nabi Muhammad munggah teng langit. Buruknya mboten tumut niku, buruknya gak dijabulke wonten ngisor cancang. Niki tiang kali pakai Jibril kan Nabi Muhammad berangkat teng langit. Eh karo, awak di sini. Munggah teng langit, langit tunggal kali sampai langit terus tunggal ikut lawan nutup lawan hilang itu ditok-tok bakal sejuk kucing siban jibril jauh pulau jibril kalitan kalau Muhammad menutup sampun kait pun buka malbet penuh malaikat ting langit itu sampai saya nanti koyo ambet piyek saking akeh malaikat sebab kau lek panggonan sak kosong si malaikat ono sing ngatuk to ono sing rukuk to ono sing sujud to ono sing lugu koyo tiap salat Kebek. Terus ke tengah-tengah waktu dia tua, ngono. Lah jebul matur, Ahmad sampean kayak salam. Sini ini bapak sampai ada Nabi Adam Ditinggalin Ditinggalkan Nabi Rasulullah SAW Nabi Adam dua pengen guyu seneng mesen. dua kiwa susah nangis. Bapak nanti Rasulullah nopo apa ngono. Jadi ke bapak Sultan ada, ia ningali sin pengen ninggalin ningali anak putune alis wago, Jadi seneng bunga guyu. Oleh gak sikil itu adalah anak putih ahli rokok, jadi susah. Nah, Nabi Muhammad SAW dakwakan besok itu kiamat. Nabi Adam itu diperintah ya Allah. Ya Adam, akhid ba'ban min durriyatik. Ya Adam, tokno ahli rokok sing anak putih. Apa namanya? Mingkam ya Allah, saya pinta. Mingkuli alfin, saking sabit seribu, is'ami awatis awatis in alunar mawahid al-jannah. Saben sewu sangang atus sangang puluh song ahli neraka siji ahli swarga. Sampe celok mau apa saten? Saben sewu sangang atus sangang puluh song ahli neraka eh, siji ahli swarga. Ya apa kok ngono? Awis kok dhewe ولو la atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين lamun kita Allah kar kabeh pawe hidayah tapi hak sabdo saking aku jero ya aku bakal ngebein neraka jahanam saking bangsa manusia sing kabeh ya kau kondo ngebein Malam roh, kau ini bisa Ditakol ya Allah eh pokok cukup pak? wis takol takon napa wonten ini kita ke hal bin masjid, hal bin masjid, hal bin masjid, apa namanya, nama ini? besi jalur. Besi kebing besi jalur mana itu? Ngancam menungsa, kita sih hati-hati. Nabi minggah malik jatuh langit nomor kali kepanggil pencarani malih kebetul malaikat kepanggil Nabi kali Nabi Isa lalu Yahya sakmi sana minggah malik jatuh langit nomor tiga kepanggil Nabi Yusuf Langit yang ngotong kebet, tiap langit kebet malaikat. Bahwa seperti itu. Hingga ada langit sama sekawan kepanggil Nabi Idris. Hingga datang langit nomor gansal kepanggil Nabi Harun. Maaf, hingga datang langit nomor nomor kepanggil datang Nabi Musa. Waktu Nabi Muhammad melampau negeriku, hingga Nabi Musa itu nangis. nangis terharu Laki Muhammad Sino diutus akhir zaman oleh pangkat kok mengkini lalu umat yang melbu aku dike wia ketua umatku nangis ini ku nangis terharu terus minggu malam datang nang lagi nomor itu kepada Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim waktu itu senden untuk Al-Baitul Ma'mur sebab wonten saben-saben langit niku wonten kados Ka'bah ngoten Nah, Baitul Makmur itu saben dileboni malaikat pitung pulewu sholat ketika apa bawa pengeliku terus medal kabalik malaikat pitung pulewu menit malaikat pitung pulewu pitung pulewu terus mulai mulai jujur sampai Allah sampai kiamat. Jadi akhir malaikat mesti seperti itu. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Kalau Allah semua ngerti malaikat Allah kecuali Allah ini Terus Nabi minggat eh, terus itu Jibril nah Nabi Muhammad Nabi bilang kondo ya Muhammad sampai salamku minyak umatmu langkah dan nono umatmu iku swarga iku subur tanah umatmu sudah ngekeh ngekeh tanduran ing swarga yaitu lawan wajanan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar sampai maca mereka setunggal diterima di Allah dan tanduran siji manusia maka jadi Nabi Ibrahim umat Muhammad supaya ngekeh nol tanggulat ing swarga. Terus kita kita katakan paling dah esok ping satu, suri ping satu, suri. jadi sukit perkebunan lembang suatu. Iku sing al-baqiyatus shalihat. Terus Nabi Mika dari Sidratul Muntaha, panduan sing luar biasa begini. Rempaya itu yang gejer Nabi umpama wong ku mbak jaran. Tekok pinggir kini yang pinggir kini, jalan melayu batang satu paul gak tutup. Sing apa? wedi Godonge modele kok kupingi gajah. Tapi sak gojong kena gengiup jamak manusia pirang-pirang ini. Woi, ku modele kok gentong negara ajar, gede, Waktu bengi ku dipajang di Allah. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى Pemilu dipadat dihias luar biasa sampai Nabi kayak suci itu saking gawok no. Waktu itu malaikat-malaikat pada mencok kape ing kono kepin weruh wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bah malaikat-malaikat pedot Nabi Muhammad itu tambah angsur penghormatan dan kehormatan. Terus nanti ketok kali papan sing sing ketok moncong, sing ketok sama Bahkan jadi apa nih lu sing moncong itu kali sini nil langsung sini furat nil wonten Mesir furat niku wonten Baghdad lalu sing kali itu sini suatu. nah terus masih pun ini. Terus Nabi mau putar suatu, ninggalin segala macam mana suarga. Segala macam nikmat. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر malah Nabi jalan-jalan terus kerumuk Bilal jalan-jalan untuk suatu padahal Bilal masih urut terus kata oleh bilang juga dari tak kau sapa iki eh, anak angkat sampai Zed bin Harithah terus wonten Malik emak wonten belian acara mesti orang ya wonten bisa dari kabeh padha wisata padha wisata ya umat bin Khattab jadi secara kenikmatan luar biasa waktu ini, niku. Mboten saged dipunbayangaken. Eh, Ing riku Nabi ningali wonten pengawas yang susu, pengawas saking madu, pengawas yang tuyo, pengawas saking arah. Lah pengawas swarga iku gak koyo kali dunya itu, Gak kate juglangan. Dadi aku ge ndukur tok ngeten. Jadi gak ambil. Lah lu kayak sing diangkat. Nabi medal sing swarga ningali neraka. Allah segala macam siksa wong neraka. Waktu itu diketok di Allah wa inna akbar alihan sing didelok paling akeh ku wedok. Pancen sini ku gampang kena du. Sampai delok akhir zaman, akhir zaman. Sing ni niku malaikat Malik. Malaikat Malik ku gak tau guyu batal jelas terkait pengikut dikenalkan Jibril-Jibril dikenalkan ini Muhammad. Kaulin Allah sing diutus akhir zaman sebab dikenalkan. Kait mesem sedikit. ini kebaikan nih kalau malik nih. Iku sing sing dicur kujine nopo Lanjut rokok iku wonten malik alaiha samaniyata asyar. semolas malaikat Zakaria hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, malaikat hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, Medal samangkin wa al-kutubi ah, Waktu hantu Terus Nabi mingga balik Sampai min hijab lah hijab Orang bangunan situ tidak kuat Maksudnya kuat cuma manduk dewi Jadi makmum ya sih betul satu Kait yang langkan Meh pesawat kobong orang Maksudnya kuat Sengin nur sih tapi dewi Munggah-munggah sampai datang Terus bawah ing mustawan mereka Nabi hengko miren suara suara ini kolam nulis Allahul Mahfud Kertek ketik kolam Allah Mahfuz ngene. Ing mereka Nabi hormat sujud dan Allah SWT Rasul matur At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatulillah Dijawab di Allah SWT Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Nabi juga malah assalamu alaina wa ala ibadil salihin. Jadi dalam kawan kawan itu Nabi ini menyebut ini Allah kabeh. Gak kan diawake dhewe. Lho pangkat itu ngoten. Kemuliaan iki ngotot. Paling lah. Lanjut diucap salam jenis Allah, dikai salam jenis Allah. Dikai derajat pangkat ngotot. Dunia niku nyaut nyangkut kabeh